Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallam wa tasliman kathira ma ba'd Baik, masih tersisa pada kita satu lagi dari huruf ataf yaitu la lina fil hukmi amma ba'daha la yang fungsinya menafikan hukum dari apa yang setelahnya Contoh ja'a Zaidun la Amrun. Zaid datang, bukan Amr. Di sini hukum itu al-maji kedatangan dinafikan dari yang setelah la dan ditetapkan untuk yang sebelumnya. Kemudian disyaratkan untuk kita mengataskan dengan la beberapa syarat. Yang pertama agar ma'tufnya mufrad seperti contoh ini, ja'a Zaidun la amrun, amrun mufrad bukan jumlah. Yang kedua, agar la tidak bergandengan dengan huruf atof seperti wawu ataupun yang lainnya. Syarat yang kedua agar la tidak bergandengan dengan huruf atof. Apabila la bergandengan dengan huruf atof, contohnya ja'a zaidun la bal amrun. Ja'a zaidun la bal amrun datang Zaid, bukan bahkan Amr yang datang. Maka di sini yang menjadi huruf atof adalah bal. Sedangkan laknya hanya sebagai rod, huruf yang didantakan untuk bantahan. Bukan untuk ataupun bukan huruf atof. Laknya di situ hanya huruf yang didatangkan untuk bantahan. Lima qoblah dari apa yang sebelumnya. Bukan huruf atof. Sifahami itu? Syarat yang kedua yaitu apa? Agar la tidak bergandengan dengan huruf atof yang lain. Sehingga pada contoh ja zaidun la bal amrun yang menjadi huruf atof bal, la-nya bukan huruf atof. Dia huruf cuma didatangkan untuk membantah apa yang sebelumnya. Sebelumnya dikatakan ja zaidun, dibantah, bukan. Bukan Zaid yang datang, bal amr bahkan amr gitu. Contoh yang lain ma ja zaidun wala abu. Ma ja zaidun wala abu, ada wawu di sini. Zaid tidak datang, tidak pula bapaknya. Mana di sini yang menjadi huruf atof? Wawu ataupun la? Hah? Wawunya, la itu apa? Taukid. Ya, itu taukid. Saatnya dibuang la-nya sudah cukup. Maja Zaidun wa Abu. Zaid tidak datang dan juga bapaknya. Tapi ditambahkan la ada makna penekanan. Makna lebih. Syarat yang ketiga agar antara ma'tuf dengan ma'tuf alai berbeda. Yang satunya tidak cocok untuk yang lainnya. Syarat yang ketiga agar antara ma'tuf dengan ma'tuf alai bisa dipahami ya ma'tuf dengan ma'tuf alai. Kalau ma'tuf alai pada contoh ja Zaidun wa Amrun, Zaidun itu ma'tuf alai tempat diatofkan, tempat pengatofan. Amrunya ma'tuf, sesuatu yang diatofkan kepada Zaid berbeda agar berbeda antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih tidak cocok yang satunya untuk yang lainnya seperti contoh tadi ja'a zaidun la amrun amr ya bukan zaid zaid ya bukan amr ya kan tapi kalau pada contoh ja'a rajulun la zaidun lihat ja'a rajulun la zaid datang seorang laki-laki bukan zaid ini nggak boleh karena zaid cocok untuk rojul iya kan cocok untuk rojul cocok rojul diterapkan untuk Zaid. Tidak boleh ja'a rojulun la Zaidun. Datang seorang laki-laki bukan Zaid. Dengan la. Ini enggak boleh. Kenapa? Karena Zaid bisa diterapkan padanya rojul. Sehingga syarat yang ketiga adalah agar antara ataupun agar berbeda antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih. Tidak cocok diterapkan ma'tuf alaih kepada ma'tuf. Seperti jazirun Zaidun la Amrun. Beda Zaid dengan Amr. Adapun dalam contoh ja'a rajulun la zaidun, maka rajul bisa diterapkan untuk zaid, zaid untuk rajul bisa. Sehingga ini enggak boleh. I'rabnya ya, jelas ya. Ja'a zaidun la amrun ja'a fi'lun madin mabni al fath, zaidun fa'il marfu' wa 'alamatu rafi'i dhammu akhirih. La harfu 'atin wa nafyin. Tambahkan harfu 'atin wa nafyin. Amrun ma'tuf 'ala ma qabla wal ma'tuf 'ala al marfu' marfu' mithluhu 'alamatu rafi'i dhammu akhirih. Ya, dengan ini selesai dari kita pembahasan tentang huruf-huruf ataf. Kemudian kita masuk kepada tabi' berikutnya. Sudah berapa kita ambil? Dari tabi' pertama na'at ya. Yang kedua ataf. Ataf ada berapa macam? Bayan dengan ataf nasak. Sudah selesai. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, taukid. Wa taukidu borban. Lafziyun wa ma'nawiyun. Lafzi wa ma'nawi. Fal lafzi i'adatu lafzi al-awwali bi'aini sawa'un kana isman nahu ja'a zaidun zaidun aw fi'lan nahu ataki ataki allahiquna ihbis ihbis أو حرفا نحو قوله لا لا أبوح بحب بسنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا Nahu darabtu Zaidan darabtu Zaidan. Ya. Bab taukid. Ya. Ada bahasa yang lain takkid tapi yang lebih bagus adalah taukid karena Allah berfirman wala tanqudul aymana ba'da taukidiha taukid. Ya. Taukid ada dua macam. Di sini kita dapati taukid mufrad dia. Khabarnya apa? musanna. Kok boleh? Padahal kita tahu bahwasanya yang namanya apa? Mubtada khabar harus cocok dalam hal mufrad, musanna, jamak, muannas dan muzakkar. Jawabannya adalah yang pertama karena alif lam di sini atau kidil jins sehingga boleh dikhabari dengan musanna ataupun jamak. Iya. Di sini alif lam yang ada pada taukid lil jins sehingga boleh dikhabari dengan musanna ataupun dengan jawaban yang lain di situ ditakdirkan mudhaf atau kidzu zu ya. dengan zu ditakdirkan mudhaf lafzi wa ma'nawi ya badal dari dorban lafzi dan ma'nawi taukid ada dua macam yang pertama lafzi dan yang kedua ma'nawi sebelumnya taukid itu maknanya adalah taqwiyah, menguatkan. Ya, penguatan di taukid dikuatkan maknanya. Sebutkan di situ taukid ada dua, lafzi dan ma'nawi. Taukid lafzi adalah mengulang lafaz yang pertama itu sendiri. Mengulang lafaz yang pertama itu sendiri. Jadi antara faedahnya dengan diulang lafaznya ya tadi untuk memberikan penekanan ataupun menghilangkan kemungkinan lupa gitu diulang dua kali ataupun kemungkinan gak denger orangnya dan bisa dengan ataupun taukid lafzi bisa terjadi pada isim contohnya jaa zaidun zaidun jaa zaidun zaidun ya Arabnya jaa fi'lun madin mabni al fath zaidun fa'il marfu' alamat raf'i dhammu akhirih Zaidun asani taukid, taukid lafzi. Wa taukid yatba'ul muakkad. Taukid mengikuti yang ditakid. Jadi yang pertama madhu'nya disebut muakkad, yang kedua tabi'nya disebut dengan apa? Taukid. Wa taukid yatba'ul muakkad fi i'rabihi tabi'ahu fi raf'ihi wa 'alamatu raf'ihi dhammu muakhirih. Kemudian bisa juga pada fi'il. Jadi yang namanya taukid bisa terjadi pada isim dengan mengulang lafaz yang sama sama lafaznya dan maknanya atau juga bisa dengan mengulang lafaz yang lain tapi maknanya sama gitu. Itu juga boleh. Seperti jaa laitsun asadun. Sama kan maknanya? Itu juga sama taukid. Meskipun lafaznya berbeda tapi maknanya sama, itu juga sama taukid tauhid lafzi. Bisa juga terjadi yang namanya tauhid lafzi pada fi'il. Contohnya ataki ataki allahiquna ihbis ihbis. Ini ucapan menyair yang kelengkapannya Fa'ina ila aina naja'u bi baghlati ataki ataki allahiqun ihbis ihbis. Kemana yang kau akan pergi? Kemanakah jalan keselamatan dengan atau bersama kudaku ini? ataki-ataki lahiqun mereka orang-orang yang mengejar sudah datang sampai kepadamu ihbis ihbis sudahlah tahan-tahan sudah terkejar terkena di sini syahidnya adalah ataki ataki diulang di situ fiilnya adapun ihbis ihbis itu masuknya pada pengulangan jumlah bukan fiil ataki robnya jelas ya fi'lun wa maf'ul. Yang keduanya taukid kun fa'il. Ihbis itu fil amr jumlah fi'liyah kemudian ditaukid dengan jumlah yang lain ihbis. Kemudian au harfan ataupun juga taukid lafzi terjadi pada huruf. Contohnya la la abuhu hubbi basnata innaha akhadhat alayya mawafiqan wa uhuda. Tidak saya tidak akan menyebarkan cintaku kepada Basnah. Ismu Imro'ah. Karena sesungguhnya dia Basnah telah mengambil dariku janji untuk tidak menyebarkan perkara ini. Di sini sayanya la la buhla yang pertama nafiyah, tanya la dan la yang kedua apa? ya, untuk taukid. Taukid lafzi. Tidak, tidak. Ya. Tidak, saya tidak akan menyebarkan cintaku kepada rasna innaha akhadat aliyya mawafiqa wa uhuda. Hmm. juga insyaallah ini wadih jelas. Au jumlatan ataupun juga terjadi taukid lafzi ini pada jumlah. Contoh darabtu Zaidan darabtu Zaidan. Saya telah memukul Zaid, saya telah memukul Zaid. Ya di Arab satu persatu darabtu fi'lun wa fa'il, Zaidan maf'ul, Kemudian tu Zaidan juga di Arab demikian. Kemudian jumlah yang kedua dikatakan sebagai jumlah taukidiyah. Wal ma'nawi. Kemudian macam taukid yang kedua adalah taukid ma'nawi. Kalau tadi yang pertama taukid apa? Lafzi. Dengan mengulang lafaz yang sama ataupun yang berbeda lafaznya tapi sama maknanya. Itu terjadi pada semua kalimat. Isim, fi'il, huruf, dan jumlah bahkan. Kemudian macam yang kedua adalah taukid ma'nawi. Taukid ma'nawi adalah tabi' yang mengangkat adanya kemungkinan idofah kepada matbu' ataupun mengangkat keinginan menghususkan sesuatu yang bahirnya umum Nanti dengan contoh akan jelas. Taukid maknawi adalah tabi yang mengangkat ya kemungkinan adanya mudhaf ya sebelum matbu' ataupun mengangkat atau menghilangkan adanya keinginan penghususan dari lafaz yang zahirnya umum. Contoh yang pertama dari taukid yang maknawi yang fungsinya mengangkat kemungkinan adanya idhofah dari matbu'nya adalah ucapanmu ja'al khalifatu nafsuh. Ja'al khalifatu nafsu. Datang khalifah dia sendiri. Didatangkan di sini nafsu untuk mengangkat kemungkinan adanya mudhof sebelum khalifah. Seperti Kitabu al-Khalifah. Suratnya Khalifah. Atau Rasulu al-Khalifah. Utusannya Khalifah. Ini diangkat dengan ditambahkannya apa? Tauhid ini, nafsu dia sendiri. Jadi fungsinya di sini apa? Mengangkat kemungkinan adanya ibofah kepada matbu'. Jadi Al-Khalifah itu sendiri yang hadir, bukan Rasulu Al-Khalifah, bukan Kitabu Al-Khalifah. Paham? Ya, yang pertama fungsinya apa? Mengangkat kemungkinan adanya ibofah pada matbu'. Pada contoh Jal Khalifah nafsu mana matbu'nya? Eh? khalifah, tabiknya nafsu. Di sini diangkat adanya idhofah pada khalifah dengan nafsu. Seandainya tidak ada nafsu katanya memungkinkan yang datang adalah Rasulu al-Khalifah. Ada mudhof. Atau kitabu khalifah atau risalatu khalifah. Jadi paham Ya. Kemudian faedah yang kedua adalah untuk mengangkat kemungkinan makna penghususan dari yang zahirnya umum. Contoh, Ja'a ahlu Makkah kulluhum. Datang penduduk Mekah seluruhnya. Ditambahkan di sini taukid kulluhum untuk mengangkat kemungkinan penghususan makna yang itu umum aslinya. Bisa jadi kalau tanpa kulluhum ja ahlu Makkah ba'du ahli Makkah gitu, sebagiannya ini makna penghususan ini diangkat dan ditetapkan makna umum yaitu ada pada zahirnya dengan tauhid kulluhum seluruhnya bukan sebagiannya sebagian kecil atau sebesarnya atau setengahnya enggak Jaa Makkah kulluhum apa fungsinya ditambahkan di sini tauhid kulluhum Hah? untuk mengangkat makna yang khusus ataupun makna penghususan dari yang zahirnya umum ahlu Makkah kan zahirnya umum ya penduduk Makkah umum tapi kadang dimaukan khusus gitu sebagiannya. Ini maksud yang seperti ini dihilangkan dengan kulluhum, seluruhnya. Jadi ada dua. Yang pertama menghilangkan kemungkinan idhofah pada matbu. Yang kedua menghilangkan keinginan penghususan dari yang bohir dari lafad itu. Kalau kamu katakan ja'alu Makkah, ini memungkinkan kan datang sebagiannya. Memungkinkan, bisa keseluruhannya, bisa sebagiannya. Kalau dimaukan sebagiannya berarti penghususan maknanya, khusus bagiannya yang datang gitu. Padahal zahirnya umum seperti ahlu Makkah. Nah, untuk menetapkan makna umum ini maka antum tambahkan kulluhum. Seluruhnya yang datang, mereka seluruhnya. Ya. Jadi dengan antum tambahkan taukid kulluhum ini nas menunjukkan kepastian bahwasanya yang datang adalah seluruhnya umum. Di sini mengangkat kemungkinan penghususan ya jadi paham ini ya ya ngerti <clears throat> kemudian disebutkan walahu alfazun ma'lumah bagi taukid maknawi adalah lafaz tertentu tinggal kita menghafal saja ya. yaitu yang pertama an-nafsu maknanya sama dengan al-ainu juga kemudian kullun jami'un amatun kemudian juga kila dan kilta Kemudian kata beliau rahimahullah wajibu ittisaluha bi dhamirin mutabiqin lil muakkad. Nahu jaa al khalifatu nafsuh aw ainuh. Wajib untuk ittisaluha. Hak kembali mana? Hah? Wajib untuk bersambungnya dia hak kembali ke mana? Alfadun ma'lumah, lafaz-lafaz tertentu dari taukid ma'nawi Ma wajib agar lafaz-lafaz tertentu tersebut bergandengan dengan domir yang mencocoki mu'akad isim yang ditaukid. Contoh, Ja'al khalifatu nafsuh. Ja'al khalifatu nafsuh. Mana di sini taukidnya? Nafsuh. Kita dapat di sini nafs bergandengan dengan domir yang itu kembali kepada mu'akad itu al khalifah nafsuh. Ja'al khalifah nafsuh. Tidak boleh di sini nafas diputus dari bomir. Ja'al khalifatu nafsu. Datang khalifah itu sendirinya. I'rabnya jelas ya. Ja'a fi'il madhi mabni al fath la mahalla la min al i'rab. Al khalifah fa'il marfu' alamat rafi' dhamma dhahira ala akhiri. Nafsu taukid lil khalifah taukid lil marfu' Marfu' مرفوع مثله وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره ومضاف على ضمير متصل مبني على الضم fi محل Jarin mudafun ilaih. Kalau misalkan muakadnya musanna, ya domir yang kembalinya dijadikan musanna. Kalau muakadnya jama, ya jama. Kalau muakadnya muannas, ya muannas. Ya, seperti itu. Apa tujuannya? Domir tadi liyarbid bihi untuk ngikat antara taukid dengan muakad. Dan untuk diketahui untuk siapa ini taukid. Ya untuk siapa taukid ini diberikan. Dan lafaz taukid yang berupa nafas juga ain wajib dimufradkan bersama muakkad yang mufrad dan muzakkar dan mufrad yang muannas. Contohnya jaa Zaidun nafsuh. Jaa Zaidun ainu jaat Hindun nafsuha. Jaat Hindun ainuha. Dijadikan mufrad. Kemudian disebutkan di sini walaka anta jumaa bainahuma bisyarti an an nafas Boleh bagimu untuk mengumpulkan antara keduanya. Antara apa dengan apa? Dikumpulkan dengan tauhid, eh? Nafas dengan apa? Ainuh. Bisyarti an an-nafs dengan syarat didahulukan nafas dulu. Ke al-khalifah nafsuhu ainuhu. Iya, boleh seperti itu. Ya wa yajibu ifradu nafsi wal ain ma'al mufradi wa Ya, dan wajib untuk menjadikan lafaz an-nafs dan ain mufrad. Ya. Ma'al mufrad bersama yang mufrad. Ya, insyaallah masih panjang di sini bahasannya. Kita tunda dulu istirahat sejenak sebelum kita akhiri barangkali ada yang mau disampaikan. Masih belum selesai pembahasan tentang tauhid ini, masih panjang. Ya. Nanti boleh pula dijamakan keduanya di atas wazan af'ul anfus bersama muakkad jamak dan jamak. Ya. Ada yang mau disampaikan? Ya. Huruf asal ada yang dalam hukum gitu. Ya tadi sih la Ya berarti itu bukan huruf ataf lagi ibtidaiyah bal hum bi rabbihim kafirun. Bal itu bukan huruf ataf lagi ibtidaiyah. Iya, kalau tidak berserikat dalam hukum dengan yang sebelumnya sudah berdiri sendiri sempurna dengan tanpa yang sebelumnya maka dia ibtidaiyah. Bukan huruf ataf lagi. Ya. Yang lain? Jadi wajib untuk dijadikan lafadz mufrad, lafaz nafas dan lain itu mufrad bersama yang mufrad muannas ataupun apa muzakkar ya. kemudian menjamakkan lafaz ain dan apa lafaz nafas di atas wazan af'ul ketika bersama musanna yaitu muakkad yang musanna dan jamak ya Contoh jazaidan anfusuhuma au a'yunuhuma wa jazaidun anfusuhum au a'yunuhum. Ya, insya Allah kita akan tunda ini pembahasan pada kesempatan berikutnya bismillah. Subhanallah bihamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.